Alhamdulillah bil salatu wassalamu Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Gar ma'alifah hafidhahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darin. Amin. Al imanu bir rusul. Sampailah kita kepada rukun iman yang keempat. Ketiga apa keempat? Keempat. <clears throat> Yaitu beriman kepada Rasul. Rasul jamaknya Rasul. Rasul jamaknya Rasul. Itu kullu insanin. Setiap manusia. Tidak ada Rasul selain daripada manusia. salimun an jami'i munaffirin taba'an wa an dana'ati abin yaitu seorang manusia yang selamat dari segala macam penyakit ataupun bentuk tubuh yang melarikan orang atau menjadikan orang berlari atau menghindarinya. uhiya ilihi yang mendapatkan wahyu wa umi rabbi tablighihi dan diperintahkan untuk menyampaikannya itu namanya rasul tapi kalau tidak disam, tidak diperintahkan untuk menyampaikannya namanya nabi jadi jumlahnya para rasul itu adalah 313 kalau para nabi 124.000 Manal iman bi rusulillah artinya iman dengan rasul-rasul Allah. At-tasdiq meyakini bi annallaha arsalahum bilal khalqi lihidayatihim. Bahwasanya Allah SWT mengutus mereka kepada makhluknya kepada seluruh manusia atau kepada sebagian manusia lihidayatihim untuk memberikan kepada mereka petunjuk. Jadi hidayah di sini berarti petunjuk. Bukan berarti taufik. Tapi kalau hidayah dengan arti taufik tidak ada yang bisa memberikannya kecuali Allah. Jadi maksudnya di sini adalah petunjuk. Jadi memberikan petunjuk kepada Allah memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Memberi petunjuk kepada apa yang Allah wajibkan kepada mereka untuk disampaikan. Kita harus meyakini itu. Setiap Rasul seperti itu. Watakmili ma'ashihim wa ma'adihim dan menyempurnakan kehidupan dunia mereka dan kehidupan akhirat mereka. Itulah fungsi daripada Rasul dan itulah fungsi daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad? Membawa kesejahteraan bagi umat. Membawa keamanan bagi umat. Membawa kesentosaan bagi umat. Jikalau mereka mengikuti benar-benar ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh beruntung yang mengikuti ajaran mereka dan rugi bagi mereka yang tidak mengikutinya. Wa annahum sadiquna fi kulli ma akhbaru bihi anillahi ta'ala. Dan bahwasanya kita meyakini bahwasanya mereka itu adalah benar dengan apa yang mereka kabarkan daripada Allah SWT. Harus kita meyakini semua yang datang dari Nabi pasti benar. Semua yang datang daripada Rasul pasti benar. Gak mungkin salah. Kenapa? Karena para ambiya itu maksum. Kalau para aulia mahfud. Jadi beda antara dua hal. Kalau para wali bisa jadi salah, bisa. Tapi kalau nabi mungkin salah, nggak mungkin. Jadi nabi atau rasul tidak mungkin salah karena mereka itu maksum, dijaga oleh Allah taala dari segala macam dosa, dari segala macam kesalahan. Akan tetapi yang sampai kepada kita bahwasanya Nabi Adam telah berbuat maksiat kepada Allah dengan memakan buah di Begitu pula Nabi Nuh telah menjerumuskan banyak umatnya di dalam topan atau di dalam banjir itu sehingga banyak di antara mereka yang meninggal dunia. Nabi Ibrahim pernah berbohong. Nabi Musa pernah bunuh orang. Nah, ini semuanya itu adalah mimbab hasanatul abror sayyiatul rabin. Jadi tetap mereka bukan dosa, itu baik. Coba Nabi Adam nggak turun, kita nggak ada. Karena di surga nggak ada yang namanya peranakan itu nggak ada. Dan jadi akal ada kawin, kemudian punya anak, kemudian cucu dan sebagainya itu di surga nggak ada di situ. Di sana itu cuma untuk menikmati saja. Tidak ada yang namanya membina rumah tangga. Membina anak-anak itu enggak ada di situ. Dan maksud daripada Allah mentakdirkan Nabi Adam itu harus memakan buah khuldi. Tidak ada lain kecuali tujuan utamanya supaya, supaya terlaksana. Sedangkan tujuan utama daripada penciptaan makhluk dan khalak ini semuanya adalah untuk satu hal. Yaitu apa? Untuk supaya tampak dan muncul Nabi kita Muhammad SAW. Yang karenanya seluruh alam semesta ini tercipta. Nah, jadi coba Nabi Adam keluar. nggak makan buah kuldi. nggak turun ke bumi. nggak turun ke bumi berarti bagaimana sifatnya Nabi Muhammad yang disebutkan di dalam kitab-kitab Taurat, yang ada di Lauhil Mahfud, yang ada di Umul Kitab, tidak akan terlaksana. Tidak akan ada Nabi Nuh, tidak akan ada Nabi Ibrahim, tidak akan ada Nabi Ismail dan sebagainya. Beda pula Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diriwayatkan dia itu pernah berbohong. Oleh karenanya ketika kita nanti datang kepada beliau, meminta syafaat kepada beliau, maka beliau mengatakan nafsi, nafsi. Sendiri-sendiri, aku pun juga pernah bersalah kepada Allah. Bersalahnya apa? Berbohong. Jadi berbohong kalau untuk kebaikan, itu tidak apa-apa. Nah, berbohongnya lebih Ibrahim bukan berbohong dosa, tapi berbohong untuk kebaikan. Tapi untuk eh, de, apa seperti kedudukannya para nabi itu nggak pantas, Tidak. Dilakukan oleh Sayyidina Ibrahim itu nggak pantas. Yaitu apa? ketika Sayyidina Ibrahim itu kan punya istri yang namanya Sayyidatuna Sarah. Jadi Sayyidatuna Sarah ini wanita yang paling cantik di zamannya. Sehingga Sayyidina Ibrahim ini cemburu kepadanya. Tambah besar kecemburuan seseorang, tambah besar keimanan orang tersebut. Asalkan cemburunya jangan cemburu otak gitu. Nah, sehingga apa? Pada saat Sayyidina Ibrahim sudah menikahi Sayyidatuna Sarah dan diperintahkan Allah Ta'ala untuk berdakwah, untuk menyampaikan apa yang telah diwahyukan kepadanya, maka kebetulan pada saat itu ada raja yang zalim. Itu raja Namrud. Nah, raja Namrud ini gak bisa melihat wanita cantik. Kalau lihat wanita cantik dikawini ya. Nah, sehingga karena dia itu harus keluar dari perbatasan yang harus melewati penjagaan. Sedangkan Nabi Ibrahim nggak mau Sayyidatun Nasara itu terlihat oleh mereka. Dimasukkan ke dalam peti. Masukkan dalam peti. Jadi supaya tidak tampak kepada mereka. Nggak taunya diperiksa juga. Dibuka juga, begitu dibuka kelihatan wanita cantik gitu. Siapa ini? Ini ada saudaraku katanya. Ah, ini loh bohongnya. Saudaraku gitu. Nah, itulah yang dimaksudkan Syekh Ibrahim salah padahal benar. Memang istri kita siapa? Saudara kita. Al-Muslim akul Jadi nggak salah gitu. Nah, tapi untuk Syekh Ibrahim seperti itu itu nggak pantas gitu. Untuk kita baik, tapi untuk Syekh Ibrahim tidak baik, buruk kita sudah. Ketika Sayyidina Ibrahim memenggal kepala patung-patung yang ada di tempat peribadatan negaranya itu, rajanya itu. Kecuali satu yang paling besar. Nggak dipenggal kepalanya, kemudian kampaknya ditaruh di lehernya. Nah, akhirnya marah Raja Namrud. Siapa itu yang mau yang memotong-motong kepala Tuhan kita katanya. Jadi kepala Tuhan bisa di seperti kejadian kemarin ada seorang pendeta menghadapi orang yang depresi. Tuh depresi kan mau stres gitu Alias mau gila gitu. Hmm. Maka dia itu ingin memberikan pendekatan eh, apa namanya ritual secara keagamaan didekatkan dia kepada Yesus dan lain sebagainya sehingga dinasehati dia lawan nggak didengar ditutup telinganya malah akhirnya sampai dia katakan tahukah kamu namanya Ahok Ahok namanya gitu Ahok tahu enggak di mana Tuhanmu katanya. Bingung dia. Kaget kok ditanya gitu gitu. nggak jawab, bingung. Akhirnya tanya lagi, "Di mana Tuhanmu?" katanya. Dibentak sama pendetanya. Tambah bingung dia. Akhirnya ketiga kalinya dibentak lagi, "Di mana Tuhanmu?" Jadi maksudnya supaya dia itu dekat kepada kepada Tuhannya Yesus itu. Akhirnya dibentak ketiga kalinya takut dia lari. Nabi akhirnya ketemu sama satpamnya di situ. Em, akhirnya dibilang, ah gimana? Apa kabarnya si pendeta? Kamu gimana? Sudah dapat kebaikan atau obat daripada pendeta itu? Dia bilang, kalau tidak, apa yang terjadi kok kamu ketakutan? Kalau iya, aku takut. Em, apa yang terjadi? Katanya dia. Akhirnya katanya dia, iya. Habis pendetanya tanya kepada aku. Bingung dia, kenapa? Tuhannya lagi hilang katanya. <laughs> Makanya tanya kepada aku, di mana Tuhan? Di mana Tuhanmu? Jadi dia kebingungan pendetanya karena Tuhannya lagi hilang katanya. Jadi tanya sama aku, di mana Tuhanmu? <laughs> Nah, nah ini semacam ini <coughs> yang dilakukan oleh Ibrahim itu adalah Bohong memang, tapi bohong yang mendidik maksudnya. Nah, dia akhirnya dipanggil karena ketahuan yang melakukan Ibrahim, Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Maka dipanggil, diletakkan dalam satu mahkamah, diadili depan semua orang. Akhirnya dia bilang, apakah benar? Saksi yang mengatakan dan menyaksikan bahwasanya kamu ini adalah yang memenggal patung-patung itu. Tuhan-Tuhan kami itu Akhirnya apa? Katanya Ibrahim, enggak, tidak benar siapa bilang itu. Kalau kamu ingin tahu siapa yang, memenggal kepala-kepala Tuhan kalian, ya tanyakan sampai yang besar kan kampaknya ada di lehernya. Kampaknya kan ada di lehernya, berarti dia dong yang melakukannya. Gitu. Nah, tanyakan aja sama dia. Gitu. Nah, akhirnya kata dia, gimana mau ditanyakan? Orang itu patuk loh. Sudah tahu patuk kok disembah. Gitu. Nah, itu marah Namrud, marah. Bakar Ibrahim dibakar. Tapi subhanallah, kalau Allah tidak berkehendak tidak akan terlaksa, terlaksana. Nah, begitu pula Sayyidina Musa ketika masih menjadi seorang nabi <clears throat> sebelum jadi rasul, badannya itu kan besar, gagah perkasa Sayyidina Musa itu. Sehingga suatu waktu ketika dia itu di Mesir keluar ada dua orang yang berkelahi. Yang satunya dari kaumnya, satunya bukan dari kaumnya. Nah, kemudian begitu dia minta tolong, yang dari kaumnya itu dipukul, didalimi, sudah hampir kalah. Minta tolong kepada Nabi Musa. Ditolong sama Nabi Musa. Sekali pukul Nabi Musa langsung mati di orang. <laughs> dari saking hebatnya. Bayangkan, jangan pun manusia, malaikat kepalanya keluar, matanya keluar <laughs> pernah datang malaikat Israel kepada Nabi Musa. Lalu dia bilang, untuk apa kamu datang ke sini? Gal ingin mencabut nyawamu. Tempeleng. <laughs> Begitu ditempeleng, matanya keluar langsung ke bawah ini. <laughs> Itu Nabi Musa gagah perkasa dia. Akhirnya ngelapar kepada Allah Ta'ala. Kebalikan kepada Allah Ta'ala. Ngelapar kepada Allah Ta'ala. Ya sudah kasih tahu kepada Musa. bahwasanya aku berkata kepadanya kalau engkau masih mau hidup di dunia ya sudah. Kamu pegang, sentuh sapi maka sebanyak bulu yang menyentuh kepada tanganmu, sebanyak itulah, selama itulah kamu akan hidup di dunia. Hanya datang lagi dan disampaikan. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada Israel, setelah itu apa? Ya tetap aja kematian. Eh kalau begitu biar aku mati sekarang aja. Gitu. Nah itu yang terjadi pada Nabi Musa. Jadi semua para nabi, para rasul, nah itu ada kesalahan-kesalahan. Nah itu kesalahan itu sebenarnya bukan sebuah dosa. Tapi mimbab hasanatul abdul sayyatul mugarrabin. Nah, tapi untuk keagungan mereka, kesucian mereka itu tidak pantas mereka lakukan gitu. Wa annahum ballagu kullama Allah bitablighi ila khalqi. <clears throat> Dan bahwasanya kita berkeyakinan mereka telah menyampaikan apa yang sudah Allah perintahkan kepada mereka, menyampaikannya kepada seluruh hamba-hambanya Allah. Wa annahum dan kita harus berkeyakinan mereka itu adalah orang yang cerdas-cerdas. Wa uqulin rajihah dan mempunyai akal-akal yang unggul. Rajih yang unggul artinya yang cerdik. Jadi dia, manusia yang paling cerdas adalah para nabi, para rasul. Munazzahuna an kulli wasmatin wa naqsin. Mereka itu suci atau dijauhkan dari segala hal atau sifat yang rendah dan sifat yang mengurangi keagungan mereka sebagai nabi dan rasul. Maksumuna minal kabair was saghair qabla Mereka itu dijaga, maksum itu dijaga oleh Allah taala tapi dijaga dengan pasti, nggak mungkin terjadi. Dari segala macam dosa yang besar maupun dosa yang kecil. Goblan nubuwa obadaha sebelum kenabian maupun setelah kenabian mereka itu dijaga. Bagaimana Nabi kita Muhammad SAW? Nabi pernah ketika sedang mengembala kambing, tiba-tiba Nabi lihat dari kejauhan ada orang-orang Quraisy sedang berkumpul melakukan pesta pora di gurun pasir. Diajarlah Nabi Muhammad oleh teman-temannya untuk menghadiri perayaan-perayaan tersebut. Akhirnya dia berangkat, dia masuk. Begitu dia mendekat, ngantuk. Begitu dia mendekat ke tempat perayaan itu ngantuk. Akhirnya belum sampai ke tempat itu dia ketiduran. Nggak bangun kecuali sudah tersengat matahari, panasnya matahari. Jadi Nabi Muhammad nggak tahu apa yang terjadi. Apa yang dilihat dalam pesta pora itu dia nggak tahu. Nah itulah contoh daripada penjaganya Allah. Padahal pada waktu itu masih umurnya 12 tahun. Ada yang 11 tahun. Itulah. Jadi semenjak kecil pun sudah dijaga dan begitulah biasanya orang-orang yang besar dari semenjak kecil itu mereka dijaga dari maksiat-maksiat. Wa may yaqum min badih mimma suratuhu maksiatun innama waqa'a 'ala sabil khata' wan nisyan. Adapun yang terjadi kepada mereka yang bentuknya itu maksiat itu hanya terjadi karena kesalahan dan lupa. Dan termasuk mimbab hasanatul abdur sayyatul Wa awalur rusul Adam. Rasul pertama adalah manusia pertama, yaitu nabi kita, yaitu ayah kita ah, Adam. Wa akhiruhum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling akhir penutup para nabi dan rasul adalah nabi kita Muhammad. Tapi walaupun penutup, walaupun akhir, tapi nabi kita yang paling mulia. Nabi kita yang satu-satunya yang memegang bendera Aliwa Ilhamad Beruntung kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Waqat warada annal anbiya mi'atun wa alfin wa Arbaumia wa isruna alf nabi. Yang terriwayatkan bahwasanya para nabi itu jumlahnya 124 ribu. Wa anna rusula minhum talasumi'a wa talasata asyar. Sedangkan para rasulnya berjumlah 313. Wa yajibul imanu bi khamsatin wa isyina minhum tafsilan. Jadi kita tidak wajib mengetahui mereka secara terperinci. Tapi wajib mengetahui secara terperinci hanya 25 orang saja. Wahum al-madkurna fil Qur'an bismil alam. Yaitu yang mereka, mereka yang disebutkan dalam Al-Quran dengan nama-nama Ismail alam. Siapa mereka? Yang pertama Adam, kedua Idris. Ini sesuai dengan uh, apa tertib Allah mengutus mereka. Yang pertama Nabi Adam lalu Idris. Sebelumnya Nabi Idris anak putranya Nabi Adam. Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Shu'aib, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, dan Nabi Zulkifli, serta yang terakhir Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak disebutkan secara tertib ya, tertib terutusnya mereka karena Nabi Isa sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ya itulah yang wajib kita hafalkan. Selain daripada itu tidak wajib kita hafalkan. Yang kita minta kepada Allah Taala sebagaimana kita tadi telah menyebutkan nama-nama para nabi yang disebutkan Nabi kita Muhammad SAW bizikri solihin tatanazzalu rahmat dengan menyebutkan orang soleh akan turun rahmat apalagi yang kita sebutkan para nabi dan para rasul semoga turun kepada kita rahmatnya semoga turun kepada kita barokahnya semoga turun kepada kita maghfirahnya dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kita sebagai penyambung lidah kekasihnya dan semoga Allah membukakan pintu hati kita dengan ilmunya ilmu ladunni wa fathul, fathul mubin dan semoga kita semuanya dipilihnya oleh Allah Taala untuk menjadi orang-orang yang memperagakan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al hadini yakuniyatin salihah wa lamana wa sallallahu al-Fatihah. Ya Rabbana اعترفنا